Er bat ga mi ke ripet is poko rido be kodo. Rati ri rido paling ke yo gu. Ya bi ya merengoti ora pan. Lur kula sering lho, niki kula cerita tengah kula piyambak. Kula dalam banyak hal di rumah jabe Imam Sa'roni. Sing duwe silsilah atau Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau gini, seorang alim itu nak gawe contoh nak muni aku. Jagani nak menawa salah, iku sing salah ndekne ora pangeran. Jadi saja ini gue salah kaprah. Niki kalau nembe buka kartun kalau jarang ngomong itu, jarang sekali. Kalau kan wingi Muharram sering tirakat yang nanti saat niki, niki pun safar, hati relax. Kadang-kadang wong alim ngatain nggih Fuad iki rungono tenan. Kadang-kadang wong alim soleh itu sidik-sidik menurut Allah dan Rasul. Menurut Abdul Qadir Jilani, menurut Imam Ghazali. Itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus, eksplisit, mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Sa'roni, dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim itu bilang kultu menurut saya. Jagani nak menawa nora bener iku orang Allah lan Rasul sing dadi Kurban tapi kue dewi sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim cumuni saya saya itu lebih sopan karena jagani kalau ada salah itu salahnya di dia. Paham ya? Taruh saja misalnya, misalnya wong alim jenis kapitalis Yono ya no ayo ngake terus ngomong ini contoh aku pengen utawa kalau ngomong dengan wali murid misalnya kayak misbah anak mondok nih gue tambang pak misbah anak anak sampean kepengen cepet alim wasole sing akeh jenenge wong nak duwe akeh wah wahyem, jadi bocah nak kurang duit uga ayem wong sing duit nak rati duit ayem wis rati lo kan berat oke pendapat itu kan Yono ya bener ya e. nyantene wong nak duit duwe ya bingung tenan tapi kan pendapat semi kapitalis. kue kudu muni cara kula apa menawa? Ojo kok mending nih cara Allah lan Rasul. <laughs> Urusan duit sih gawa gawa apa be Paham, paham lho maksud. Ya mungkin kumni cara kula jaga nih nana salah itu. Wong cara aku ayo salah rawis Jadi rawleh oleh gawe statement sidik-sidik muni qala wa rasuluhu dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan mulai mau khusyuk-khusyuk secara akademik itu paling rawan untuk Dalam konteks akademik. itu sering mencatut Allah dan Rasul. Kadang nggak pas. Paham ya? Kadang. Wah itu repot. Nah kecuali mansus. Mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan, mafhum, nggak boleh. Masyur itu dalam cerita Mizan Kubro ini. Pendapat Umar itu sering benar, bahkan dalam sejarahnya zaman beliau masih menangi kaji Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Maksudnya sering itu delala usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu masyur itu beliau begitu bangga. Wafak turobi fi salasi simarotin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam tiga kejadi, kejadian. Yaitu masalah asrobatrin masalah ittikhadu makom Ibrahim musola, terus tiga masalah hijab itu masyur di kitab-kitab tarek. Nah terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar, sering benar terus sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat itu sampai hada hukmu wah sampai dikatakan hada hukmu wah padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah Umar marah besar ni ruang no sing biasa muni muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi sidik sidik muni nah gue rabo apa wong gak yakin bener ya, enak kaya gue wong rata terkenal alim gue enak muni Allah ya rano ngandel muni Rasul ya rano sing ngandel muni pendapat pribadi malah wong ratu gue gue sobo muni menurut angel angel angel Mengenai kayak potensi buswargo tinggi kan kesalahannya ram bakal jadi panutan. Jadi gak mungkin wa menyesatkan kan gak harus nganut. Mengenai wong soleh, wong alim, wong ralim, ada nih potensi swargo dua sampean kang. Perkara ini nak salah kurang nasi, anu, jadi enak. <laughs> Tapi salah kaki anu cukup gue pun rokok, gue cukup gue pun rokok. Salah itu wis cukup. Terus kata Umar tuh masyur. La takulu hada hukmu Allah wa rasulih walakin kulu hada hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa ingkana suwaban wa min Allah wa ingkana khotoan fa min nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya sendiri. Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Cara aku pengarang kitab mau aku jadi penyarai wis roh mesti kue salah <laughs> Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa kalau mafhum ya jadi dikontrol. Biasa misalnya yang saya buat Bakar di pendapat dikontrol Umar, Umar dikontrol Utsman, Utsman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah karena bias. nomor Bias. Saya contohkan aja nih, ini jadi majelis ilmu, ya. terutama masalah fakih karena fakih itu sensitif majelisul ilm. Oke wani deh pendapat kayak saya begini misalnya, ini mas ini. Uh, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini, ya hajar, hajar aswad itu. Alim tu annaka hajarun la taduru wala tanfa walau la anni Rasulullah qabbaltuki kok Rasulullah kok baltuka ma kok baltuka sebagian riwayat yang pakai mudakar ada yang pakai mana terserah lah itu lafat-lafat gitu mang kadang domirnya mudakar kadang domirnya apa mana kayak lafat-lafat hajar isinya kalau di Alfia itu majaziyu taknis saya tahu kamu itu hanya batu ya namanya batu ya latar duru alatan nggak ada gunanya nggak ada madorotnya cuma saya melihat Nabi mencium kamu maka saya anutan anutan nyium kamu tapi bukan berarti saya yakin kamu ada Banyak. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar karena dia itu menangi. Ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibuli oleh kafir-kafir. Ungguru ila Muhammad. Nah, anak-anak budal Hajar. Wawa ya budul Hajar. Masyur. Delok Muhammad. Kene sing nyembah watu ngusap-ngusap matu ora oleh. <laughs> Dene ngusap-ngusap watu. Jadi Sayyidina Umar kecil trauma ternyata ngusap batu dibully bangka firman malah ada nak nggak dibully ngomong deh nih jadi orang dulu tapi komen <laughs> itu cerita cerita ilmiah kira asal bono hati kok pengen rang nona keliru malah repot ini gue buat tuh oleh tapi <laughs> rang nona keliru tanggung jawab umur aku nah, aku cek bener ketika Sayyidina Umar ngendikan situ di baru lama sekali dia kalau ngomong seperti itu lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sidina Ali ya Amirul Mukminin latakulu hakada kamu jangan komentar gitu terus fa inna hajarul aswad yaminu wa fi arti faman sofahahu faka ma sofahahu kamu jangan ngomong terus ngomong begitu terus dia, dia hajar aswad yaminu wa fi arti wong sing tahu istilah menyekar hajar aswad mudah karo biat mbak Allah Subhanahu wa taala semenjak itu ya sudah akhirnya ba banding nak kira-kira saya berlebihan nggak ada PC yang Umar nak kita eh rodok mandi nggak ya ada PC Syekhina ya sudah seperti itu dulu itu biasa kita gitu. saya gak wong alim debat terus nang nang andi saya itu biasa kecil-kecil kan biasa Mengenai kalau wong alim seneng guyon, perkara nak guyon nak dibantah wong ramu buati, sama ada khusyuk nak dibantah. <laughs> Wong fakta itu kan gak jelas. fakta yang jelas yang mansus, nak mabum itu gak jelas jelas mafhum itu kan pikirannya ulama itu mesti beda-beda cara pandang ulama beda-beda karena mafhum nopo misalnya ngeten Mustafa tak bedai mau sembelih pitik nak kok gulune sah ta ora kok iku lho unuk iki apa kok guri kok guri kalau jawab ya saya ojo ojo isen ya keliru lah Mustafa wae ayo nyembelih pitik kok gulu kok kene ku nak bahasa Arab kene ku kan uno boten tenak nih nakher nak sing mriki niku nggih nak sing kok ngarep ku nakher nak sing kemburi ku uno nyembelih pitik kok guri terus nganti protol sangar ya mesti boten kadang niku nah cara kowe nggih Pak Salung loro eh. <laughs> ya, apa depan deh. Ije situ gori guru sudah tukaran. ya boleh nggak? na dora que me está sábado me la dije loro mata fu sábado sábado sabe yo botu mana loro loro iki kroninan mantap dia ini poleng poleng hadir ini sadar lo semuanya sadar iman PTA <laughs> kadang munisa aku nafsu kan mereka eman eman e ora kok mergo hukume tapi eman Nah itu seperti itu tuh mesti mafhum ya misbah. Rabakal nguniku nabi ngendikan nganti jelimet nguniku kal. Makanya sampai sekarang itu jadi debat. Jadi guys sudah ulama kafir Lala khilaf ulama yang muni sampai rasa. Guys pinter mesti khilaf nih mulu rodok yang karuan saya itu lewat nahar karena semangat nyembelah itu kalau madhab syafi'i kan dua kotul ya. hulkum sama marik ya. wadijen itu muktalaf alaih